Wanita cantik sekali di Multazam. Di tengah-tengah himpitan daging-daging doa di pelataran rumahmu yang agung, aku mengalirkan diri dan ratapku hingga terantuk pada dinding mustajabmu, menumpahkan luap pinta di dadaku. Ku baca segala yang bisa ku baca dalam berbagai bahasa runduk hamba dari tahlil ke tasbih dari tasbih ke tahmid dari tahmid ke takbir dari takbir ke istighfar dari istighfar ke syukur dari syukur ke khauf dari khauf ke raja dari raja ke khauf raja khauf khauf raja raja khauf khauf raja sampai tawakal tiba-tiba sebelum benar-benar fana Melela dari arah Multazam seorang wanita cantik sekali. Masya Allah, Tabarakallah. Allah, apa amalku jika kurnia? Apa dosaku jika coba? Allah, putih kulitnya dalam putih kerudungnya. Indah sekali alisnya, indah sekali matanya, indah sekali hidungnya, indah sekali bibirnya dalam indah wajahmu. Allahku Ku nikmati keindahan, dalam keindahan, di atas keindahan, di bawah keindahan, di kanan kiri keindahan, di tengah-tengah keindahan yang indah sekali. Allahku, inilah kerapuhanku. Tak kutanyakan kenapa. Kenapa? Engkau bertanya, bukan ditanya kenapa. Tapi apa jawabku? Ampunilah aku. Tanyalah jua yang kupunya kini. Allah, mukalafkah aku dalam keindahanmu? Masjidil Haram 1979